جلال الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى Makalah Ta'ala maka nalil musyrikin tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Padahal mereka syahidin ala anfusihim mengakui diri-diri mereka adalah orang yang kafir Padahal mereka mengatakan bahasanya kami adalah Yahudi, saya adalah Nasrani, atau semacam itu itu yang dimaksud syahidin ala anfusihim bil kufri bukannya dia saya adalah orang kafir nah, tentu tidak ada orang yang <coughs> mau ngaku kalau dirinya orang kafir Sampai firman Allah Inna ya'lamu masjid Allah Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir Menegakkan salat, membayar zakat Dan tidak merasa takut kecuali kepada Allah fa'asan maka mudah-mudahan mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan Allah tidak pernah mengatakan masyahid Allah kuburan-kuburannya Allah bahkan yang memakmurkan masyahid bangunan di atas kuburan hanyalah orang yang merasa takut pada selain Allah dan berharap pada selain Allah dan dalam memakmurkan kuburan kecuali orang yang di dalam dirinya ada na'un syirki semacam kesyirikan dan Allah berfirman, "Wa masajidu yuzkaru fiha smullahi katsira." Dan masjid-masjid itu disebutkan di dalamnya sering disebutkan di dalamnya nama Allah. Allah berfirman, "Fi buyutin di rumah-rumah yang Allah <clears throat> mengizinkan anturfa untuk ditinggikan, maksudnya diagungkan, bukan ditinggikan bangunan. <clears throat> ditinggikan dan disebut dimuliakan dihormati maka ayat ini dalil wajibnya memuliakan masjid, menghormati masjid, membersihkan masjid dari kotoran dan yang lain. <clears throat> Anturfah. Wizkara fiyasmuhu dan disebutkan di dalam masjid nama Allah. Yusabihu lahu bertasbih kepada Allah fiha di rumah-rumah itu di waktu pagi dan sore rijalun orang-orang yang tidaklah melalaikan mereka perdagangan tidak pula jual beli dari mengingat Allah dan menegakkan salat serta membayar zakat. Ya khafuna mereka merasa takut pada satu hari yaitu hari kiamat tataqallabu fihil qulub yang hati itu guncang, tidak tenang, wal absar dan demikian juga pandangan tidak tenang. Supaya Allah memberikan balasan pada mereka asana ma'amilu lebih baik daripada amal yang mereka kerjakan dan Allah tambahkan pada mereka karunia-Nya. Dan Allah memberikan rezeki pada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa hitungan. Dan Allah berfirman wa anal masajidalillah dan masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada Allah dengan satupun makhluk. Tentang makna masjid di sini ada yang mengatakan ada ahli tafsir yang mengatakan masjid adalah masjid, ada yang mengatakan anggota sujud, anggota badan yang digunakan untuk sujud. Ada juga yang menjelaskan masjid di sini adalah semua bagian bumi. Berdasarkan hadis biasanya ju'ilatli al-ardu masjidah wa tahura. Namun berdasarkan konteks nampaknya di sini ditafsirkan dengan bangunan masjid. Walam yakul dan Allah Nabi tidak mengatakan atau Allah tidak mengatakan wal masyahid lillah. Demikian juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asabitah yang sahih. Macam sabda Nabi dalam hadis yang sahih, barang siapa yang membangun lillah ikhlas karena Allah satu masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Sedang Bukhari dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Uthman bin Affan dan Muslim. Dan Nabi tidak mengatakan barang siapa yang membangun kuburan. Demikian juga Nabi mengatakan salatnya seseorang di masjid itu top dulu lebih utama daripada salatnya di rumahnya atau di pasarnya 20 kali 5 kali lipat sholat dan Nabi juga mengatakan dalam hadis yang sahih Barang siapa yang berwudu di rumahnya Lalu dia berwudu dengan sebaik-baiknya Kemudian pergi dari keluar dari rumahnya menuju masjid Tidaklah membangkitkannya Lihat foto tiga Tanhizuhu Maknanya kata Nawawi Tanhizuhu Watukimuhu tidaklah membangkitkannya, tidaklah menggerakkannya untuk pergi ke masjid kecuali sholat. Maka setiap langkah kakinya, langkah kaki yang pertama meninggikan derajat, langkah kaki yang kedua menghapus dosa. Faidah jelas jika dia duduk menunggu sholat, maka seorang itu fi sholat yang dinilai sholat selama dia menunggu sholat. Wal malaikat dan para malaikat Tusali ala ahadikum akan bersolawat untuk kalian madam fi musallahu selama dia di tempat sholatnya Allah di yang dia sholat di sana Musolau di sini ada yang me, me, menjelaskan tempat posisi duduknya yang terakhir, tempat yang dia duduki, Cara itu menjelaskan itu adalah masjidnya. Selamat di masjid. Demikian disebutkan di Dalil Falihin saraf Riyadus Besar Namun saya belum dapatkan eh, penjelasan lebih lanjut tentang masalah iman yang lebih kuat dan sisi-sisi kedalilannya. Tapi kalau dohirnya kayaknya bukan masjid. Kayaknya. Allah. alam. Kemudian terdapat penjelasan hadis ini. dalam hadis ini terdapat penjelasan apa mana selawat malaikat kepada manusia. Yaitu Allah firlahu, Allahumma hamdu. Ya Allah ampunilah dia dan ya Allah Malam Yuhdis ini semua terjadi selama dia tidak berhadas. Maka berdasarkan hadis ini maka salawat dari malaikat kepada hamba maknanya adalah doa. Fadha mimma ulima bitawatur dan ini adalah uh, diketahui secara mutawatir dalam berita yang banyak Wadoro dan secara pasti adalah ajaran Rasul <clears throat> Yaitu Nabi memerintahkan untuk memakmurkan masjid dan sholat di dalam masjid Dan tidak memerintahkan untuk membangun kuburan Tidak baik kubur Nabi ataupun kubur bukan Nabi Tidak pula membangun makam makam kemarin apa? Jejak Nabi atau orang soleh. Tidak pula membangun jejak Nabi tidak <clears throat> jejak seorang Nabi. Dan tidak ada di masa para sahabat dan tabiin, tetapi tabiin di negeri-negeri Islam, baik Hijaz, Syam, Yaman, Irak, Khosan, Mesir, ataupun Maghrib. Maghrib itu maksudnya ada sebelah baratnya maka Madinah di daerah Andalus Andalus dan sekitarnya negeri-negeri Andalus itu disebut dengan istilah Maghrib Macam Ibn Abdul Bar al Andalus itu disebut Imamul Maghribi Imam daerah Maghrib tidak ada di masa mereka satu masjid yang dibangun di atas kubur dan tidak pernah dijumpai masyarakat bangunan di atas kuburan yang orang itu bersengaja mendatangnya untuk berziarah aslan sama sekali. Walam yakun ahadun tidak pernah ada satupun dari salaf yang datang ke kubur Nabi atau bukan Nabi dengan tujuan berdoa di dekat kubur. Tidak pernah para sahabat bersengaja pergi uh, doa di dekat kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kubur para nabi yang lain. Fa'inna makanu hanyalah mereka berselawat mengucapkan salat dan salam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan para imam pun bersepakat bahasanya jika orang itu berdoa di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak boleh menghadap kubur. Cuma ada perselisihan di antara para imam ketika mengucapkan salam kepada Nabi apakah menghadap kubur ataukah tetap menghadap kiblat. Namun tidak ada khilaf kalau doanya itu harus menghadap kiblat dan tidak boleh menghadap kubur. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad dibolehkan untuk menghadap kubur kemudian baru mengucapkan salam. Inilah pendapat yang disebutkan oleh para pengikut Imam Syafi'i. Fa'adunu dan aku punya Aku menyangka, aku mengira Ini adalah nas dari Imam Syafi'i Tapi beliau belum memastikan masalah ini <clears throat> Maka Syafi'iyah Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan Boleh menghadap Ucapan salam Sambil <clears throat> menghadap kubur Nabi Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahkan tetap menghadap kiblat dan mengucapkan salam. Dan mengucapkan salam pada Nabi nya sambil menghadap kiblat. Inilah yang tercantum dalam kitab-kitab fikih murid-muridnya Abu Hanifah. Dan berkata Imam Malik dalam <clears throat> Dalam kitab Al-Mabsud karyanya Ismail bin Ishaq seorang ulama maka fikir Maliki. Disebutkanlah Al-Qadiyat, siapa beliau Qadiyat yang sering kita jumpai namanya lihat foto dua Al-Qadi, dia adalah seorang hakim namanya Iyad bin Musa. Sibti, imam waktihi di bilad Maghrib. Imam di ulama besar di zamannya di negeri Maghrib adalah pakar dalam ilmu hadis hadis dan ilmunya nahu dan lughah punya banyak karya di antaranya adalah syarah kitab muslim terkenal dengan kecerdasan dan e, husn sirah perjalanan hidup yang baik mungkin kan tahun 544 selama abad 6 ya. Dan selain keduanya mengatakan bahasanya Imam Malik mengatakan, aku tidaklah berpendapat aku tidak setuju jika orang itu berdiri di dekat kubur Nabi dan berdoa. Namun tidaklah dia cuma mengucapkan salam, di dan terus pergi. Demikian juga Imam Malik mengatakan, eh, mengatakan sebagai dinukil dalam al Besut Tidaklah mengapa bagi kodima, liman kodima Bagi orang yang tiba dari kepergian akharaja atau hendak bepergian penduduk Madinah yang hendak bepergian atau pulang dari bepergian tidaklah mengapa seandainya dia berhenti di, di depan kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ucapkan salat kepada Nabi demikian juga untuk Abu Bakar dan Umar Kemudian saya bertanya pada Imam Malik, ada sejumlah orang dari penduduk Madinah la yakdimuna la yakdamuna mereka tidak lagi dari safar tidak pula hendak pergi safar namun mereka mengucapkan salat dan salam yaf'aluna zalika namun mereka melakukan hal itu mengucapkan salat dan salam untuk Nabi dan satu hari sekali atau lebih dari sekali di dekat kubur mereka ucapkan salam untuk Nabi kemudian berdoa sesaat maka komentar Imam Malik ini apa penduduk Madinah kalau penduduk Madinah menurut Imam Malik itu cuma kalau safar atau pulang safar Bagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar belum pernah sampai ke kepadaku bahasa perbuatan semacam ini dilakukan oleh salah seorang pun ahli fikih di negeri kita dan tidak akan baik akhir umat ini kecuali memperbaiki generasi awalnya <clears throat> ini konteks perkataan Imam Malik sehingga keluar laisluh yasluh ummah ilama aslaha awalah Itu bila bicara tentang masalah penduduk Madinah yang sehari, tiap hari, sekali atau beberapa kali mesti mengucapkan salat dan salam kepada si kubur Nabi. Maka dan berkatakan tidak ada satupun yang mempraktekkan hal ini dari generasi awal umat ini. Dokter belum mengatakan layak seluruh. Walamnya belum ini dan belum semna, belum pernah sampai kepadaku dari generasi awal umat ini wasadriha dan generasi awalnya biasanya mereka melakukan hal di atas Wiyukroh maka dimakruhkan orang mengucapkan salat dan salam di kubur Nabi kecuali orang yang datang dari bepergian atau ingin bepergian. Demikian disebutkan oleh Al-Qadiyah dalam kitabnya Syifa fi Hukukil Mustafa. Maka jam dan telah lewat asar dari salaf dan para imam tentang masalah ini. Yang sesuai dan mendukung ya, mendukung yaitu apa? Anahum kanu, pastinya mereka hanyalah menganjurkan indah kabrit ketika berada di, dekat kubur Nabi menganjurkan amal-amal yang sejenis doa dan penghormatan kepada Nabi semisal salat dan salam dan mereka para ulama salaf melarang bersengaja ke kubur Nabi untuk berdoa atau sekedar berdiri di dekat kubur Nabi untuk berdoa. Dan jika ada ulama salaf yang rohis membolehkan berdoa di kubur, di min dalam satu dari hal tersebut, inama rohis hanyalah membolehkan jika orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian ingin berdoa lalu dia berdoa. Namun tidaklah dia berdoa dengan menghadap kiblat. Dan berdoa harus menghadap kiblat adalah adalah ijma, tidak ada khilaf. Nah, bagaimanakah bentuk menghadap kiblat pada saat berdoa setelah ziarah kubur Nabi? Maka ada beberapa pilihan yaitu membelakangi kubur atau serong atau menyimpang dari kubur ini tuh ambil posisi yang lain tanpa membelakangi ada yang mengatakan memerintahkan supaya kubur itu ada di sisi kiri bahwa yastaqbil kiblah sehingga semuanya intinya mengatakan adalah hendaknya menghadap kiblat dan berdoa dan tidak boleh berdoa sambil menghadap kubur Nabi. Inilah yang dinukil ansairul a'immah dan semua imam. Dan tidak ada satupun imam kaum muslimin man yang ada orang yang menganjurkan bagi seseorang untuk menghadap kubur Nabi dan berdoa di dekat kubur Nabi. Inilah yang wa adalah tidak dan yang kami ceritakan <clears throat> dari Imam Malik dan Salaf itu Yubayin menjelaskan hakikat sebenarnya dari cerita yang maksurah dinukil Anhu dari Imam Malik itu satu cerita yang disebutkan oleh Al-Qadiyah dari Muhammad bin Humay dia mengatakan Abu Ja'far Amrul Mukminin pernah berdebat dengan Imam Malik di Masjid Rasul maka Imam Malik mengatakan padanya bahwa Amrul Mukminin jangan kau bersuara keras di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala adaba kauman. Allah Subhanahu wa taala mendidik kelompok orang dengan mengatakan janganlah kalian keraskan suara kalian melebihi suara Nabi. Dan Allah memuji sekelompok orang dengan Allah katakan ini orang-orang yang Yahuduna aswatahum merendahkan suara mereka di di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang yang terbukti beriman dan Allah telah sekelompok orang yang lain Sesungguhnya orang-orang yang uh, Memanggilmu dari jauh Min wara'il hujurat Di balik rumah Di luar rumah Mayoritas mereka adalah orang-orang yang tidak berakal <clears throat> Dan kata Imam Malik Sesungguhnya kehormatan Nabi setelah beliau meninggal Sebagaimana kehormatan Nabi ketika beliau masih hidup Maka tenanglah Abu Ja'far Dia nggak teriak-teriak lagi Sampai di sini nggak ada masalah ya, dengan kisah ini. <coughs> Yang masalah terusnya. Maka kemudian Abu Ja'far Abu Mukminin mengatakan, "Wahai Abu Abdullah wa Imam Malik, apakah aku menghadap kiblat dan berdoa ataukah aku menghadap Rasulullah?" Maka Imam Malik mengatakan, "Janganlah kau palingkan wajahmu anugerah dari Rasulullah, padahal dia adalah saranamu dan sarana abi bapakmu Adam sampai hari kiamat. Menghadaplah Rasulullah dan telah syafaat dengannya, maka Allah akan mengabulkan syafaat. Kemudian beliau membaca firman Allah, seandainya mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri yaitu berbuat dosa, datang kepadamu lalu mereka mohon ampun pada Allah. Nah, kalimat terakhir ini yang jadi masalah apa maksud Imam Malik? Namun lihat catatan kaki nomor 5 Kisah ini disebutkan oleh Al-Qadiyah dalam kitabnya Ash-Shifa, Bapak <coughs> Fana dan Mu'alib Namun Syekhul Islam dalam kitab yang lain atau Wasul Wasilah Menghabisi habis-habisan Kisah ini Wadah kawadhan sudah sebutkan Bahasanya ini adalah cerita yang sanatnya mengkotek sehingga lafaz tersebut tidak benar dari Malik. Maka zabaha bahkan kata Syekhul Islam di Atawasul wal silah ini adalah kisah yang dusta. Namun di sini di di, di, di, tidak, uh, eh, beliau memberikan takwil seandainya kisah ini benar maka beliau memberikan Syekhul Islam memberikan takwil pemaknaan maka kisah ini ala hadal wajah dengan bentuk semacam ini boleh jadi ada kisah yang lemah dan beliau tetapkan itu kisah yang lemah di kitab yang lain atau mughayyara mengalami perubahan Wa imma antufasar atau ditafsirkan dengan yang sesuai dengan madhabnya Imam Malik yaitu madhabnya Imam Malik itu cuma boleh mengucapkan salam ya, menghadap kiblat pada saat mengucapkan salam ya berarti kalau Abu Hanifah yang tidak boleh ya kalau Imam Malik ketika kita ke kubur Nabi boleh mengucapkan salam sambil menghadap kubur Nabi namun doanya eh, tidak boleh menghadap kubur Nabi Karena bahkan ifham boleh jadi bisa dipahami minha dari hikayat tadi bisa dipahami sesuatu pemahaman yang menyelisih pendapat beliau yang terkenal dengan nukilan poro-poro yang sikoh dari murid-murid beliau. Karena tidaklah terjadi perbedaan dalam pendapat beliau yaitu tidak boleh menghadap kubur ketika berdoa. Cuma bolehnya kita mengucapkan salam. Maka nafsa bahkan Imam Malik menegaskan tidak boleh berdiri hingga doa berdiri di dekat kubur pada saat kubur Nabi pada saat berdoa sama sekali. Dan sejumlah murid-muridnya Imam Malik mengatakan boleh mendekat ke kubur kemudian mengucapkan salam pada Nabi. Namun dan berdoa sambil menghadap kiblat wa yuwalihi dan dia berikan kepada kubur Nabi punggungnya. Wakila ada juga yang berpendapat tidak boleh memberikan punggungnya ke kubur Nabi. Jadi ada istilah apakah boleh membelakangi kubur Nabi ataukah nyamping. Fatafakum maka para ulama bersepakat ketika berdoa menghadap kiblat. Cuma mereka berselisih pendapat apakah membelakangi kubur dengan punggungnya pada saat berdoa atau tidak. Wishbih kemungkinannya ini takwil Allah alam Pastinya Imam Malik ditanya oleh Abu Ja'far tadi <clears throat> Ditanya tentang menghadap kubur pada saat mengucapkan salam Menghadap kuburnya ketika mengucapkan salam Wawa yusama dari keduaan Namun ucapan salam itu dia namakan dengan doa Fa'inaukot karena min fukahil Irak karena sesungguhnya fuqaha Irak ya tadi Abu Hanifah karena Abu Hanifah itu tinggal di Kufah dekat Irak maka fukau Irak ada ulama yang ia berpendapat bahasanya ketika mengucapkan salam itu juga harus menghadap kiblat Sedangkan Malik Yarab berpendapat menghadap boleh menghadap kubur dalam kondisi ini Kata saya ucapkan salah. Bagaimana Imam Malik mengatakan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab anhu dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan jika mengucapkan salam pada Nabi yakifu maka dalam berdiri dan wajahnya menghadap kubur tidak menghadap kita. mendekat mengucapkan salam dan berdoa namun tidak boleh menyentuh kubur dengan tangannya Wakotak pedang dan telah lewat perkataan Imam Malik boleh mengucapkan salawat dan berdoa untuk mayit, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu maklum bahasanya bersalawat kepada Nabi dan mendoakan Nabi itu menyebabkan mendapatkan syafaat. Seorang hamba mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana dikatakan muadzin, kemudian bersalawat untukku. Barang siapa yang bersalawat untukku maratan satu kali, maka Allah akan memujinya, bersalawat untuknya sebanyak sepuluh kali. Dan mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kepada wasilah wasilah itu siap wasilah itu apa Jadi satu derajat di surga yang tidak patut dimiliki kecuali untuk satu hamba Allah saja dan aku berharap akulah hamba Allah tersebut maka siapa yang mohon kepada Allah agar aku diberi wasilah maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti Nah, maka perkataan Imam Malik dalam cerita ini ingkar sabitan anu jika sahih maknanya adalah Inna kaidah takbal tahu maka jika engkau menghadap kubur Nabi ucapkan salawat dan salam untuk Nabi dan memohonkan besar dan kau meminta kepada Allah kecuali wasilah maka Nabi akan berikan syafaat untuk menyempat untukmu pada kiamat nanti. Fa'inal umama yaumul kiamat karena para umam pada hari kiamat akan berusaha bisyafaati dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastisfa'ul abdi bihi fid dunya dan ketika seorang hamba itu memohon agar Nabi itu memberikan syafaat untuknya ketika dunia wa fi'lu ma yushfa'u fihi lahu yaumal qiyamah adalah perbuatan dengan melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Itu cara ketika di dunia seorang hamba ingin mendapatkan syafaat Nabi. Caranya gimana? Dengan melakukan amal-amal yang menyebabkan Nabi akan menjadi syafaat untuknya pada hari kiamat. Contohnya memohon pada Allah agar Allah memberikan wasilah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dinukil Anhu dari Imam Malik riwayatnya Ibnu Wahab. Ida salam ala Nabi jika mengucapkan salam pada Nabi maka berdoa. Berhenti Wawaju ila kufri dan wajahnya menghadap kubur Tidak menghadap kiblat Bantahan untuk Abu Hanifah Berdoa dan mengucapkan salam Jadi maksud berdoa adalah doa Abu doanya dia mohonkan doa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua orang sahabatnya itu Abu Bakar dan Umar. Fada doa wal masru'u hunaka maka doa semacam inilah yang disyariatkan di sana. Kedua semakan semisal doa ketika menjari kubur semua orang-orang yang beriman. Yaitu doa kebaikan untuk mereka. Fa'ina maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam manusia yang paling berat untuk mendapatkan salawat dan ucapan doa dari umatnya dan di, di dan didoakan bi huwa wa umi. Maka eh, seandainya riaknya benar maka doa di situ dimaknai dengan apa selawat dan salah karena itu juga doa Berpihak dengan penjelasan ini maka tak tasik maka tidaklah bertabrakan maka selaraslah perkataan-perkataan Imam Malik. Wifar dan patut dibedakan antara doa yang disukai oleh Imam Malik dan doa yang dibenci oleh Imam Malik dan kata beliau adalah bid'ah. Adapun dalam dalam hikayat Imam Malik membaca walau annahum idzalamu anfusahum maka tambahan cerita ini adalah batil. Karena tidaklah ada seorang pun imam fi ma'alam dalam sepengetahuanku yang menyebutkannya. Walam yasku ahadun dari tidak ada satupun yang menyebutkan bahasanya dianjurkan untuk meminta kepada Nabi agar didoakan setelah beliau wafat baik doa tidak e, ataupun istighfar ataupun lainnya Kalamu al-mansus perkataan Imam Malik yang tegas dan ulama-ulama semisalnya yunafi hada mengingkari hal ini. Baik namanya Orab namun dikenalah mislu hadihi mislu hada cerita-cerita semacam ini ada dalam hikayat yang diceritakan oleh sejumlah ulama-ulama fikih belakangan. Maka tidak ada satupun ulama salaf yang menganjurkan untuk memohon ampunan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia meninggal dunia. Ya, tidak ada satupun ulama salaf yang menganjurkan setelah Nabi wafat ketika seorang itu berdosa dan datang ke kubur Nabi dan minta agar didoakan. Perkataan Imam Malik dan semisalnya berlawan dengan hal ini. Wa inama yu'raf namun ini hanyalah dikenal semacam ini datang ke kubur Nabi agar Nabi mendoakan kita memohon ampun pada Allah ini hanya ada dalam sebuah cerita yang disebutkan oleh sejumlah ahli fikih belakangan yaitu cerita A'arabi kita seorang Arab Badui yang datang ke kubur Nabi lalu membaca ayat di atas lalu ansyada ya, dari kata-kata nasyid membacakan dua syair ya khairaman binta fil qaf azimhu betapa agungnya lembah itu. Sirah Ta'ajub. Fataba min tibihina alqau. Maka senanglah karena senangnya hina ya. Hah? Kembali ke alfa. Alfa mufrad. karena kesenangannya maka merasa senanglah alqa lembah wal akumu aku kayaknya bukit tapi lihat tuh Nafsil fida diriku adalah tebusan Dikobri untuk satu kubur antasakinuhu engkaulah yang menghuninya fil aifahu wa fil judu wal kaum di sana ada terjaganya kehormatan ada kedermawanan dan kedermawanan nah, di antara lihat foto 5 di antaranya menyebutkan adalah Al-Mughni di dan juga Asyar Al-Kabir. <clears throat> Walihada karena cerita ini maka sejumlah ulama min mutaakhir fuqaha ahli belakangan menganjurkan eh, baik dari eh, ulama bermadzhab Syafi'i ataupun Imam Ahmad menganjurkan perbuatan semacam ini. Apa dalam mereka? Dalam mereka adalah cerita ini. Padahal ini cerita ini adalah layak buat pihak hukum syar'i. Tidak bisa digunakan untuk menetapkan hukum syar'i. Siapa dia? Sahabat sah, paling benar sahabat bisa jadi hujah. siapa lebih-lebih dalam perkara semisal ini yang seandainya disyariatkan dan dianjurkan tentu para sahabat dan tabiin adalah orang yang paling tahu dan paling mengamalkan daripada yang lain. Bahkan jika Allah mengabulkan hajat semisal Arabi ini atau orang-orang semisalnya, maka itu adalah karena sebab-sebab yang lain yang telah aku jelaskan di kesempatan yang lain yang sudah kita baca. Maka karena itu Muhammad mengatakan bisa dilihat di halaman depan 230 dan seterusnya. Dan telah disampaikan oleh selesai faedah walaysa kullu man qadiyat hajatu bisababin yang tadi ayakuna sababu masyru'an ma'muran bihi. Dan tidaklah semua orang yang dikabulkan hajatnya karena satu sebab yang tadi menunjukkan bahasanya sebab itu disyariatkan dan diperintahkan. Apa dengan bahasa saya, atau dengan bahasa lain, tidak tidak mesti sesuatu hal yang nyata itu benar nyata orang ini kemudian kabul nyata kalau itu belum tentu benar benar secara syar'i saya anggap anggap saja tadi Arab tadi mengadukan hajatnya kemudian kabul maka kabul nyata itu belum tentu satu hal yang benar buktinya Bahkan ini pun berlaku ketika Nabi hidup. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yus'al dimintai ketika beliau masih hidup satu permintaan. Lalu Nabi memberikan permintaan tersebut dan dia tidaklah mengusir, menolak si peminta. Namun permintaan tersebut haram untuk si peminta minta tadi. Sampai-sampai Nabi mengatakan, sesungguhnya aku berikan pada salah satu kalian satu pemberian, maka keluarlah dia sambil mengempit neraka yaitu pemberian tersebut adalah haram para sahabat bertanya wahai Rasulullah kenapa engkau beri jika demikian Jawab Nabi mereka tidak mau kecuali minta padaku dan Allah tidaklah mau aku punya sifat bakhil Maka dia rojul dan terkadang seorang ada seorang yang melakukan suatu amal yang diyakini adalah amal yang baik. Namun layakuno aliman dia tidak tahu kalau itu adalah amal yang terlarang. Apakah orang itu akan dapat pahala ketika mengira ini baik padahal tidak baik? Kata Syekhul Islam, fayusabu ala husni qasdi. Kan dia bisa dapat pahala, namun pahala bukan karena amalnya, namun karena niatnya, maksudnya yang baik. Wahyu dan dia dimaafkan karena dia tidak tahu. Dan telah dia jelaskan ketika membahas tentang bid'ahnya hujab dan bid'ah maulid. Dia nggak tahu kalau itu satu hal yang baik dan nggak baik, dikira itu satu hal yang baik. Maka dia katakan bisa dapat pahala karena niatnya, bukan karena perbuatannya. Wa amatul ibadah dan mayoritas ibadah yang di bid'ah yang terlarang terkadang dilakukan oleh sebagian orang wayahilulahu biha dan orang tersebut mendapatkan biha dengan ibadah tadi manfaat maka mendapatkan manfaat karena satu ibadah maka itu tidaklah menunjukkan kalau itu disyariatkan orang berpikir pikir yang bid'ah kemudian dapat ketenangan hati bisa nangis bisa takut pada Allah ini bukan dalil kalau ini manfaat bahkan seandainya seandainya tidaklah bahayanya lebih besar daripada maslahatnya, tentu tidaklah dilarang. Namun dilarang, maka seandainya ada manfaat, ini menunjukkan bahasanya bahayanya lebih besar. Kemudian, Tumal fa'il kemudian pelaku ibadah yang bid'ah tadi boleh jadi muta'awila boleh jadi dia salah faham atau keliru atau beristihad atau orang yang ikut-ikutan untuk orang yang awam yang memang kewajibannya ikut-ikutan atau dimaafkanlah kesalahannya dan diberi pahala dari perbuatan yang masuk, perbuatan baik yang masuk yang dia lakukan. Meskipun perbuatan yang tidak yang baik tadi makron bergandengan dengan perbuatan yang tidak disyariatkan. Bagaimana orang yang beristihad dan keliru. Dan permasalahan ini telah dijelaskan panjang lebar di tempat yang lain dan Syekhul Islam telah menjelaskan tempat ini pembahasannya di halaman sebelumnya ketika membahas tentang bid'ahnya maulid dan bid'ahnya rojak. Well maksud intinya guna di sini Anokat ulima telah diketahui bahwa Malik adalah manusia yang paling tahu dengan perkara-perkara semisal ini. Kenapa? Itu masalah adab di kubur Nabi. Karena dia adalah orang yang tinggal di kota Madinah dan dia melihat apa yang dilakukan oleh para tabiin dan tabi tabiin dan beliau mendengar apa yang dinukil oleh para tabiin dari sahabat atau dari para tabiin senior yaitu terlarang untuk berdiri di dekat kubur untuk berdoa. Wayatku dari Imam Malik menyebutkan bahasa hal tersebut tidaklah dilakukan oleh satupun salaf. Kemudian dia mengatakan la yaslub akhirul hadil ummah. Tidak ada satupun salaf yang berdiri untuk berdoa di kubur Nabi. Waktu ajdaban nasu dan manusia mengalami kekeringan di masa Umar Abdullah, anhu. Lalu apa yang terjadi? Pas-pas kau minta hujan melalui Abbas. Tidak ke kubur Nabi. Sedangkan dalam saya Bukhari dari Anas, senyum Umar minta hujan lewat Abbas. Pertama kali Umar berdoa. Ya Allah, sunya kami ida ajdabat tabna jika kami kekeringan kami tawasul kepadamu dengan nabi kami lalu engkau memberikan hujan kepada kami maka kami saat ini akan bertawasul kepadamu dengan paman nabi kami maka bila hujan pada kami maka mereka pun diberi hujan Hadis ini digunakan dalil oleh ahlu tawasul, orang-orang yang suka tawasul dengan mengatakan ini dalil wasilah namun jika dicermati riat baik-baik bahkan ini adalah bantahan untuk tawasul dengan orang yang sudah mati karena Abbas hidup kemudian berdoa dan kedua kubur Nabi ada tapi nggak pilih kubur Nabi maka jelas juga benar Fastas kaufi maka mereka minta hujan melalui Abbas bagaimana mereka dulu minta hujan kepada Nabi ketika Nabi hidup. Apa yang dimaksud minta hujan dengan Nabi? Anak mereka para sahabat bertawasul dengan doa Nabi dan syafaat Nabi untuk mereka. Maka Nabi berdoa untuk mereka para sahabatnya dan para sahabat berdoa bersama Nabi yaitu mengaminkan. Bagaimana imam dan makmur min ghair tan min ghair tanpa ada ya, ayakunu yaksimuna ala Allah di makhluk dan tanpa ada satupun dari mereka yang ya, berdoa dengan menyebut-nyebut makhluk kepada Allah dengan hak nabimu, dengan kedudukan nabimu dan sebagainya. Sebagaimana laisa lahum di dalam mereka punya hak untuk menyebut-nyebut sebagian mereka di hadapan sebagian yang lain dengan makhluk. Dan ketika Nabi meninggal dunia, maka mereka tawasul dengan doa Abbas dan minta hujan dengan doa Abbas. Kenapa dipilih Abbas? Bukankah Umar lebih afdal daripada Abbas? Melihat oleh karena itu, maka para fikih mengatakan dalam istisqa dianjurkan agar yang berdoa adalah ahlul khair wa orang yang baik-baik dan orang yang taat beragama. Dan lebih baik seandainya adalah ahlul baik Seandainya adalah warga Nabi saw Alaihi Wasallam. Ini mungkin diambil dari Umar memilih Al-Abbas pendapat para sahabat yang jauh lebih mulia daripada Abbas. Ini riwayat yang pertama tentang masalah tawasul di masa saat. Yang kedua adalah di masa Muawiyah. Maka dan sungguh Muawiyah minta hujan dengan doa, namun doanya tabiin, maka Muawiyah sahabat. Itu Yazid bin Al-Aswad Al-Jurashi, Al-Jarshi. <coughs> Minal Obat di footnote mereka adalah ahli ibadah menjumpai masa jahiliyah dan Islam. Muawiyah mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya kami pada saat ini minta hujan dengan perantaran doa Yazid bin Al-Aswad. Wa Yazid kemudian mengatakan, hey Yazid, angkatlah tanganmu. Maka Yazid mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Dan berdoalah manusia, yaitu mengamini. Karena siapa yang mengaminkan doa, maka dia sepatutnya bagaimana orang yang berdoa sebagaimana firman Allah, uci ujibat dakwatukumah. Doa kalian berdua wahai Musa dan Harun telah dikabulkan. Padahal yang berdua adalah Musa, Harun cuma mengaminkan. Hatta umtiru sehingga mereka diberi hujan. Lihat footnote 3. Hal ini dipisahkan disebutkan oleh Ibn Hajar di Al-Isabah Kata Ibnu Hajar dihadirkan Abu Surah dan Yaakob bin Sufyan dalam tarikh keduanya kata Ibnu Hajar sanadnya sahih. Maka lihat tidak ada satupun dari sahabat yang pergi ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang lainnya lalu minta hujan di dekat kubur Nabi. Ya, tidak ada yang minta hujan dengan doa di dekat kubur Nabi. Tidak pernah bihi dengan nyebut nyebut nama Nabi. Sedangkan para ulama menganjurkan untuk mengucapkan salam pada Nabi mengingat hadis yang ada dalam Sunan Abi Dawud dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada satupun orang yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku bisa mengucapkan membalas salamnya. Ditambah hadis yang ada dalam riwayat Nasai dan yang lainnya Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menugaskan di dekat kuburku sejumlah malaikat yubalihuni yang menyampaikan ucapan salam untukku dari umatku. dan telah kita singgung di sini dan di sini ada dalil memberikan bahasanya mayat tidak mendengar ya, ucapan orang yang hidup karena Nabi supaya tahu ada orang mengucapkan salam harus ada yang menyampaikan tidak langsung dengar jika di dekat kuburan demikian juga dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya anhu dari Oh, anhu anhu sallallahu alaihi wasallam Anakal Nabi mengatakan terbanyaklah bersolawat untukku pada malam Jumat dan pada hari Jumat Karena solawat kalian akan ditunjukkan pada aku Para sahabat bertanya Wahai Rasulullah Bagaimanakah tu'adu sholatuna alaika Solawat kami akan dinampakkan kepadamu Wakat aramta Padahal engkau telah Aib balaita Engkau telah hancur Maka Nabi mengatakan Ya Allah mengharapkan bumi untuk memakan daging para Nabi maka bersalawat kepada Nabi Di abi huwa wa umi dan juga berikan juga ucapkan salam pada Nabi ada satu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya terdapat dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan Para siapa bersalawat untuk satu kali maka Allah akan bersalawat yaitu memujinya sebanyak sepuluh kali Wal masolana dan yang disyariatkan bagi kita pada saat ziarah kubur baik kubur Nabi ataupun orang soleh dan semua orang yang beriman adalah sejenis dengan hal yang disyariatkan pada saat sholat jenazah. Itu cuma sekedar didoakan, mendoakan mereka, bukan mendoakan diri kita sendiri kecuali tabaan. Kecuali cuma ya sekedar ditambahkan sekaligus sekalian dimnan la kosdan Maka maka bagaimana maksud dari sholat untuk mayit, mensolati mayit adalah mendoakan mayit, maka demikian juga maksud dan tujuan ziarah kubur adalah mendoakan mayit. Sahabat terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Sahih, Sunan dan kitab Musnad. Bahasa Nabi mengajar para sahabat jika ziarah kubur untuk mengatakan Assalamualaikum ahla diyar Eh, kaum mukminin. Inna insyaallah bikum lahikun. Insya Allah kami akan mati menyusul kalian. Kenapa ada kata-kata insya Allah? Ada satu hal yang pasti. Jawabannya boleh Ucapan insya Allah dalam satu hal yang pasti. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Fatah Allah mengatakan bahwa kalian akan Eh, masuk Masjidil Haram insya Allah amin. Maka itu pasti. Yarhamullah mustaqdimin Semoga Allah menyayangi orang-orang yang duluan Di antara kami yang mati duluan Dan di antara kalian dan orang-orang yang belakangan Yang nyusul Kami mohon kepada kepada Allah untuk kami dan untuk kalian agar diberi al-afiyah, kebebasan dari masalah. Ya Allah janganlah engkau cegah kami dari pahala mereka dan janganlah engkau kuda kami setelah mereka meninggal dunia dan ampunilah kami dan mereka. Kita lihat ini bacaan ketika jarak kubur yang Nabi ajarkan. Kita lihat di sini ada doa khasunil mayit. Ini ada doa yang khusus ditujukan untuk mayit. Ini persis dengan doa ketika sholat mensolati jenazah. Doa al-amma wal khas baik doa yang bersifat umum atau khusus. <coughs> Dalam sholat jenazah dan juga untuk membaca ya Allah ampunilah lihayina wa mayyitina untuk yang sudah meninggal, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, yang sekarang ini ada ataupun yang sekarang ini tidak ada yang masih muda ataupun yang sudah tua yang laki-laki ataupun yang perempuan ini kata alam sini engkau mutai mutakallabana tempat kami eh, berbolak balik dan maswana tempat tinggal kami ini doa umum Sumaya khusul maita kemudian mendoakan mayit mengkhususkan doa untuk mayit. Dan Allah berfirman tentang orang-orang munafik, janganlah tusalli ala ahdi minhum mata abada. Janganlah kau menyelati jenazah seorang munafik yang mati abadan sama sekali. Jangan pula engkau doakan di kuburnya. Lalu salih arah ahdin ini salat jenazah, wala tak ala ini masalah ziarah kubur. Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah nah, kalau Allah melarang nabinya untuk mensolati jenazah orang-orang munafik dan untuk berdiri di kubur orang-orang munafik karena kekafiran mereka, dalla dzalika kita ta'lil wal mafhum maka dengan menggunakan mafhum dan taklil ya, logika kita ini menunjukkan ala anal mu'min yusola alaih wa ala kubrihi jadi orang yang beriman itu disolati jenazahnya dan didarai kuburnya oleh karena itu Nabi saw. jika memakamkan salah seorang sahabatnya, maka beliau berdiri di dekat kubur kemudian mengatakan salulahu tasbit mohonkan padanya ketetapan untuk menjawab karena dia sekarang sedang ditanya namun yang benar doanya sendiri-sendiri Adapun orang yang sengaja pergi jarak kubur tujuannya adalah soal al mayit memohon kepada mayit ataukah berdoa kepada Allah dengan menyebut-nyebut kehormatan mayit atau dengan tujuan agar doa itu mustajab Indah tilkal ah di tempat itu itu di samping kubur fa dalam yakun min fi'li ahdin min salafil ummah maka ini bukanlah perbuatan satu pun ulama salaf baik tapi baik sahabat ataupun para orang yang mengikuti para sahabat dengan baik Hal nah, ini terjadi pada zalika setelah masa salaf bahkan telah ya, telah beliau singgung bahasanya Imam Malik dan yang lainnya dari para ulama kariha melarang ucapan orang yang ziarah kubur Nabi dengan mengatakan kami berziarah. Namun yang di disuka oleh Imam Malik adalah mengatakan kami mengucapkan salam pada Nabi. Kenapa? Karena kata-kata ziarah di masa Imam Malik itu maknanya sudah ambigu. Maknanya sudah bercabang ada yang ziarah cuma sekedar ziarah biasa dan ada ziarah yang sudah ditambah perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Maka jika orang mengatakan saya berziarah ke kubur Nabi, maka orang yang mendengar ini masih ha, bingung, nggak tahu. Jadi ini ziarah dalam artian ziarah yang masuk ataukah ziarah yang belum masuk. Maka Imam Malik mengarang ucapan semacam ini karena ambigu maknanya dan yang diperintahkan oleh Imam Malik adalah kalau mau mengatakan cara saya ziarah kubur Nabi dengan ziarah yang masruk nah, mengatakan salam tuhan dan Nabi saya mengucapkan salam untuk Nabi bukannya Imam Malik itu melarang ziarah kubur Nabi ya namun istilah ziarah di masa Imam Malik itu sudah maknanya mendua dan petunjuk Al-Quran adalah meninggalkan istilah-istilah yang maknanya ganda dan mengambil makna yang jelas. Oleh karena itu dilarang untuk mengatakan ya, ra'ina. Diperintahkan untuk mengatakan umdurna. Karena ra'ina maknanya ganda. Kata iya, karya Malik, Imam Malik melarang mengatakan zurna kuburan Nabi. Kami menjarah kubur Nabi Maka kalau antakihim disebutkan oleh sebagian ulama untuk yang menganalisis pendapat Imam Malik ini, kenapa tidak boleh mengatakan zurna kepada Nabi? Ada yang analisis annahu alallahu bila sallallahu alaihi salam zawaratul kubur. Ada yang taklil, ada yang alasan karena Nabi melaknat orang-orang yang melakukan ziarah kubur. Kal berkata itu Qadi wah ada ya yarudduhu namun analisis semacam ini dibantah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aku melarang kalian untuk ziarah kubur silahkan kalian berziarah kubur maka istilah ziarah kubur itu nabi gunakan. tidak benar jika beralasan karena Nabi melaknat zawaratul kubur berarti istilah ziarah tidak baik Wan Fatim adalah dia yang tahlil, memberikan analisis Kalau orang itu menggunakan kalimat saya berziarah ke kubur Nabi, maka akan menurunkan kesan bahwa orang yang berziarah lebih mulia daripada orang yang diziarah. Padahal Nabi lebih mulia. Maka akan menurunkan kesan demikian. Kalau Qadiyat mengatakan analisis ini juga satu hal yang terbantah karena penduduk surga juga menjarai Allah Subhanahu wa taala. Qal Qadiyat mengatakan wal aula dan yang lebih tepat adalah kita katakan Imam Malik melarang kalimat tersebut ziarah kubur karena ziarah di sini dinisbatkan pada kubur Nabi. Seandainya orang tadi mengatakan kami berziarah pada Nabi, maka Imam Malik tidak akan melarangnya. Tapi kalau ziarah kubur Nabi, ah, Imam Malik gak suka. Tapi kalau ziarah Nabi, ini analisisnya Iya. Jadi kalau ziarah Nabi, ah, ya, boleh. Nah, itu analisisnya al-qadiyah. Lam yakrahu. Dalilnya karena Nabi berdoa, Ya Allah janganlah kau jadikan kuburku berhala yang disembah. Sangat besar murka Allah kepada sekelompok orang yang menjadikan kubur para Nabi sebagai tempat ibadah. Fama maka Nabi menjaga diri eh, Maka Imam Malik menjaga diri dengan menisbatkan istilah ini yaitu ziarah kepada kubur sehingga tasabuh menyerupai mereka-mereka tujuannya Imam Malik adalah kotan di zari'ah memotong jalan kemungkaran wahasman dan memotong lilubab inti masalah lubab inti ya itu analisisnya iya kultu ini kita lihat analisisnya Syekhul Islam ghalaba fi urfi katsir telah umum dalam kebiasaan banyak orang menggunakan istilah zurnat untuk ziarah kubur para nabi dan orang saleh. Alas istimali lafzi ziaratil kubur fi ziarah al-bid'iyah syirkiyah. Istilah ziarah eh, istilah ziarah jika digunakan untuk kubur para nabi dan orang saleh, maka umum digunakan adalah fi ziarah bid'iyah asyirkiyah untuk ziarah-ziarah yang bid'ah dan syirik tidak untuk ziarah yang syariah walam yasbut dan tidak terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satupun hadis tentang ziarah kubur tertentu walarwa dan tidaklah melihatkan dan tidak ada satupun yang melihatkan hal tersebut tidak dilihatkan oleh penulis kitab sahih tidak pula kitab sunat, tidak pula para imam yang menulis tentang Eh, A'aimah eh, al-Musannifun Para imam penulis kitab hadis Dalam kitab musnad Macam Imam Ahmad dan yang lainnya Dia nah, mengatakan tidak ada satupun hadis sahih Tentang ziarah kubur Nabi eh, Kubur khusus di sini maksudnya Kubur Nabi Tidak ada satupun hadis yang bicara tentang masalah ziarah kubur Nabi. Tidak ada dalam hadis sahih, tidak ada dalam hadis sunan, tidak pula dalam kitab musnah. Wa inna rawa dalika yang meriatkan hadis tentang ziarah kubur Nabi adalah majma al maudhu wa ghairahu ulama yang mengumpulkan hadis palsu dan yang lainnya. Dan wa ajalu hadis dan hadis yang paling bermutu dalam masalah ziarah kubur Nabi adalah hadis yang dihatkan oleh Darukutni. Ini adalah hadis yang baik dengan sepakat ahli ilmi bil ahadis. Ingat ahli ilmu dengan hadis. Kalau seandainya ada yang lain yang mengatakan sepakat namun bukan ahli ilmu bil hadis, ahli fikih ya nggak teranggap perkataannya. Bitifak ahli ilmi bil ahadis dengan hadis-hadis yang dilihatkan tentang ziarah kubur Nabi Semacam sabda Nabi, siapa yang menjari aku dan menjari, menjari bapakku Ibrahim Al-Khalil dalam satu tahun yang sama, maka aku jamin untuknya surga. Ya, footnote. Komentar Nawawi dalam majemuk Syarah Muhadab untuk hadis ini, ada batilun. Ini adalah hadis yang batil, tidak benar, tidaklah diriatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dikenal dalam kitab sahih, tidak pernah kitab baif, bahkan ini adalah wadu'ahu hadis palsu yang dibuat oleh Ba'dul Fajarah sebagian ahli fujur dan para siapa yang menjaraiku Ba'da mati setelah aku mati Maka seakan-akan menjaraiku ketika aku masih hidup ya, catatan tiga kalau imam hadis menetapkan bahasa dua hadis ini adalah tidaklah sahih Barang siapa berhaji dan tidak mencari aku Maka dia telah berbuat kurang ajar kepada aku Dan hadis-hadis semacam itu Kata Syekhul Islam tentang tiga hadis ini hamba kubah Semuanya ada hadis palsu mau doa hadis palsu Lakinan Nabi akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma mengizinkan ziarah kubur mutlak, sebenarnya kubur tertentu. Setelah Nabi melarang ziarah kubur, Bagaimana sahabat terdapat dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan Dulu aku melarang kalian untuk jarak kubur Fazuruha sekarang jarilah kubur Dan dalam hadis yang sahih Anhu dari Nabi Nabi mengatakan ista'adhan tu Rabbi Aku memohon Minta izin kepada Allah Untuk Mendoakan Ampunan untuk ibuku Falam yu'zan li Maka aku tidak diberi izin dan aku memohon supaya boleh menjari kubur ibuku faudinali maka aku diberi izin. Fazurul kubura maka ziarilah kubur karena jarak kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Fada maka maka ziarah yang dibolehkan adalah ziarah dengan tujuan tazakuril akhirah mengingat akhirat. Karena tujuannya dalam mengingat akhirat maka ya juzu diperbolehkan menjadi tubuh orang kafir karena tujuan tersebut. Maka Naya Khusilal pakai dan Nabi pun sering pergi ke pakai lalu mendoakan keselamatan untuk mautal muslimin. Kaum muslimin yang sudah meninggal dunia dan mendoakan mereka. Makanya ini adalah ziarah yang khusus untuk kaum muslimin. Sebagaimana sholat jenazah itu adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. waktu istighfar dan telah masyhur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yuhadiru rumah fa'alu Nabi mengingatkan bahaya apa yang mereka lakukan. Kata Aisyah, seandainya bukan karena itu tentu akan dinampakkan kuburnya yaitu dimakamkan di pemakaman umum. Walakinau kariha ayutakhoda masjidah. Akan tetapi Nabi tidak suka khawatir dijadikan sebagai masjid. Dan dalam hadis yang sahih, Zukiralahu diceritakan ke hadapan Nabi satu gereja di negeri Habasyah dan diceritakan indahnya gereja tersebut dan gambar-gambar atau patung-patung di dalamnya. Maka Nabi berkomentar, mereka-mereka itu orang Nasrani. Jika meninggal di tengah-tengah mereka orang saleh, karena Habasyah adalah negeri Nasrani, mereka bangun di atas kuburnya satu tempat ibadah. Lalu mereka buat di sana gambar-gambar itu. Ulaika syirahul khalqi, lah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Wah, tapi sahih dan hadis ini ada dalam hadis eh, ada dalam sahih itu saya Bukhari ya. Kalau saya Bukhari atau saya Muslim. Demikian juga dalam saya Muslim dari Jundub bin Abdullah aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lima hari sebelum dia meninggal dunia Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah seandainya aku punya khalil mingkum dari kalian. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku menjadikan di antara umatku seorang khalil, ini saya akan aku angkat Abu Bakar sebagai khalil. Allah ingatlah bahwa orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah maka janganlah kalian jadikan kubur sebagai tempat ibadah ini aku melarang kalian untuk melakukan hal tersebut Kemudian dalam hadis sunan Anhu dari Nabi Nabi mengatakan Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai aib Dan menjadikan kubur dengan sebagai aib Salah satu maknanya adalah sering diziarahi Wassalamu alaiya berselawat untukku di mana saja kalian berada Fa'inna salatakum maka selawat kalian itu akan sampai kepada aku. Dalam kitab Muwatta dan yang lainnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan, Ya Allah janganlah kau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Sungguh besar murka Allah pada sekelompok orang yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Dan dalam musnad dan sahih Abi Hatim dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan sesungguhnya sejelek-jelek manusia yang pertama adalah orang yang menjumpai kiamat Wahum ahya dan mereka hidup Dan yang kedua adalah orang yang menjadikan kubur Sebagai tempat ibadah Dan isi hadis-hadis ini adalah mutawatir Maka beliau ini ada penegasan dari Syekhul Islam Hadis-hadis tentang larangan membuat kubur sebagai tempat ibadah itu mutawatir makna bi abi wa ummi. Demikian juga berita dari para sahabat. Fahal fahadalladhi yanha anhu maka inilah yang Nabi larang yaitu menjadikan kubur sebagai masjid. Ini mufarikun berbeda dengan apa yang Nabi perintahkan dan syariatkan yaitu mengucapkan doa keselamatan untuk orang yang sudah meninggal dunia dan akan kebaikan untuk mereka. Maka ziarah yang disyariatkan itu adalah sejenis dengan yang kedua, yaitu assalam alal mauta. Sedangkan ziarah yang bid'ah itu sejenis dengan yang pertama, yaitu menjadikan kubur sebagai masjid. Maka larangan Nabi untuk menjadikan anittikhadil kubur masa tidak menjadikan kubur sebagai masjid itu mengandung larangan membangun masjid di atas kubur dan mengandung larangan bersengaja sholat di dekat kubur. Dan keduanya memang terlarang dengan sepakat ulama. Innahum ada satu ijma, klaim ijma, ulama sepakat terlarang melakukan dua hal ini, membangun masjid di atas kubur dan bersengaja sholat di dekat kubur. Ada klaim ijma dari seluruh Islam dan haram dengan sepakat ulama atau terlarang dengan sepakat ulama. Boleh jadi ada yang mengatakan makruh atau mengatakan haram yang jelas terlarang. Fa'inau maka mereka para ulama sepakat untuk melarang membangun masjid di atas kubur. Bahkan sorohu mereka menegaskan haramnya hal tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh nas. Nas dari Nabi menegaskan haramnya hal ini dan sebagian ulama menegaskan hal ini. Dan para ulama juga bersepakat tidak disyariatkan bersengaja sholat dan berdoa di dekat kubur dan walam yakul ahadun min aimatil muslimin dan tidak ada satupun dari imam kaum muslimin yang mengatakan bahasa salat di dekat kubur dan doa di dekat kubur itu lebih afdal minhu daripada salat di atau doa di kubur yang bebas dari eh, di masjid yang bebas dari kubur. Bahkan para ulama kaum muslimin bersepakat bahasanya sholat dan doa di dalam masjid yang tidak dibangun di atas kubur lebih mulia daripada sholat dan doa di masjid yang dibangun di atas kubur. Bahkan sholat dan doa di di masjid yang semacam ini adalah terlarang makruh dengan sepakat mereka, dengan sepakat ulama. Ini ada ijma lagi tentang terlarangnya sholat di masjid yang dibangun di atas kubur. Artinya apa? Kuburannya ada di dalam. Waqat saraha katsirun minhum dan banyak dari mereka yang menegaskan haramnya hal tersebut. Bahkan mengatakan batalnya sholatnya. Masjid ini di dalamnya ada kubur, sholat di dalamnya maka sholatnya batal. Wa in kana dan nizaun meskipun tentang masalah ini ada khilaf tentang batal ataukah tidak sholat di dalam kubur semacam ini. Ringkasnya kalau analisis Syekhul Islam, kenapa Imam Malik melarang kata-kata ziarah kubur Nabi itu tadi yang tadi telah kita sampaikan Itu karena kata-kata ziarah kubur itu ambigu maknanya dua ganda maka ini ditinggalkan kemudian Imam Malik memerintahkan agar memilih kata-kata yang maknanya tunggal. Wal maksud intinya di sini seulang kali ya intinya. Anak Anahata laisa wajib wala mustahab. Biasanya hal ini bukanlah satu hal yang wajib, tidak pula satu hal yang dianjurkan dengan sepakat ulama. Bahkan satu hal yang terlarang dengan sepakat ulama. Itu apa? Salat di dekat kubur. Wal fukoha dan para fukoha Zakaru menyebutkan tentang ilah kenapa terlarang sholat di makbarah di pemakaman ada dua ilah ada dua pendapat tentang ilahnya yang pertama mengatakan ilahnya adalah karena tanahnya itu najis karena tanah itu ikhtilat bercampur dengan sodidil mauta Ya. bercampur dengan sodit sodit itu apa belatung ya. iya. Oh, di sini darah, nanah yang bercampur dengan darah, sodit Ya nanah. Nah. Wada ilaton man yufarik bainal qadimah wal hadisah. Ini adalah ilah ulama yang membedakan antara pekuburan yang kuno sama pekuburan yang baru. Kalau kuno boleh sholat di dekat kubur, ini kubur yang kuno boleh. Kalau kubur baru tidak boleh. Kenapa? Karena ilahnya adalah bercampur dengan nanah. Kalau yang kuno kan sudah campurannya sudah nanah, kan sudah dan apa? Ya sudah hilang. Kalau yang baru nah ini yang bercampur dengan tanah. Maka ada ulama yang membedakan antara sholat di kuburan yang kuno dan di dekat kuburan kuno dengan yang tidak. Wahadil ilah dan ilah ini tentang keabsahannya adalah niza diperselisihkan. Kenapa? dulu ulama karena ulama berbeda pendapat tentang najisnya tanah kuburan. Ini adalah termasuk masalah istihalah. Ya footnote istilah adalah berpindahnya sesuatu dari satu materi ke materi yang lain min madatin dari satu materi ke materi yang lain semacam jasad atau badan menjadi tanah ini berkaitan dengan masalah istihalah ini turunan dari masalah istihalah apakah tanah kuburan itu najis ataukah tidak ini sudah turunan dari masalah istihalah yaitu apakah apakah dengan istihalah najis itu hilang ketika ini tai orang dan sudah lama sudah sudah campur jadi tanah sudah jadi tanah apakah masih najis karena ini dulunya tai ataukah sudah tidak lagi najis karena ini sudah berubah jadi tanah ulama yang menerima istihalah sebagai salah satu sebab sucinya najis maka akan mengatakan ini sudah suci dan juga tanah yang bercampur dengan darah kemudian sudah berubah jadi tanah maka menurut ulama yang menerima istihalah sebagai sebab sucinya najis, maka akan mengatakan tanah kuburan itu gimana? Suci. Tanah kuburan itu suci. Karena memang darah itu najis. Nah, ini ini juga turunan dari masalah najisnya darah. Menurut ulama yang mengatakan najisnya darah, misalnya darah najis, namun karena telah bercampur dengan tanah kemudian berubah jadi tanah, maka tanah maka jadi suci karena telah terjadi istihalah darah berubah jadi tanah. Nah, menurut ulama yang mengatakan istihalah itu tidak bisa membersihkan najis, maka nah, itu tetap najis. Maka e, tanah kuburan itu najis atau tidak itu turunan dari permasalahan istihalah. Nanti melihat khilaf dalam masalah istihalah. Dan ini juga turunan dari khilaf tentang masalah kenajisan darah dan nanas. Nah, wa ulama muslimin, jumhur ulama mengatakan najis itu akan jadi bersih dengan istihalah. Ini ada klaim jumhur. Ini ada pendapat jumhur. Ini ada pendapat Abu Hanifah dan al dhahir Itu Zahiriyah dan salah satu dari dua pendapat dalam madhabnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Ahmad. Dan terdapat dalam yang sahih Bahasanya masjid Nabi karena dulunya adalah haiton kebun. Haid di sini bukan tembok namun kebun. Libani Najar milik Bani Najar. Dan di kebun ini ada kuburan min kuburil musyrikin. Ada kubur kaum musyrikin. Wanaklan ada korma, wa korban enam runtuhan buat ya runtuhan bangunan maka Nabi perintahkan binakhil pohon kurmanya supaya dipotongi ditebangi wa al runtuhan bangunannya suwiat untuk diratakan mobil kuburi fanubisat sedangkan kuburnya nubisat dibongkar Wajulah anak lu kemudian dijadikanlah pohon korma itu sofil kiblah di di eh, depan kiblat. Ini dalil Syekhul Islam mengatakan bahasanya tanah kuburan itu tidak najis. Kalau karena tawaf kuburan musukin najasan, maka seandainya tanah kuburan atau musukin itu najis, tentu Nabi akan memerintahkan untuk memindah tanah Fainala Buddha karena pasti tanah itu bercampur dengan yang lainnya. Namun tidak. Cuma Nabi memerintahkan untuk memindah jenazah saja. Tanahnya nggak dipindah. Ini dalil bahasanya tanah kuburan itu tidak najis. Ilah yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan ilahnya adalah musyabahatil kufar di salat indal kubur. Tasabbuh dengan orang kafir dengan salat di dekat kubur. Lima yufti ilaihi dzalika minasyirki dan hal tersebut juga yufti menyebabkan terjadinya kesyirikan. Dan ini adalah ilah yang benar bittifaqihim dengan sepakat ulama. Kalau ilah tasabbuh itu ulama sepakat menerima. Ada lagi yang ngasih usulan tambahan. Oh ilahnya karena kenajisan. Nah ini yang kita selisihkan maka ilahnya double menurut ulama mengatakan ilahnya tanah kuburan itu najis maka mereka menyebutkan ilahnya dua Kenapa beliau mengatakan bitifakihim al mu'alilu nabil ula? Orang yang, ulama yang mengatakan ilahnya adalah yang pertama tadi karena najis, semacam Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mereka mereka juga menyebutkan ala lubi hada aidan alalu bihadi Aitab Juga mengatakan ilahnya adalah tasabu. Wakalihu dalika dan mereka melarang hal tersebut sholat di dekat kubur karena di sana ada fitnah itu fitnah syirik. kan juga imam para ulama dari ya, pengikutnya Imam Ahmad dan Imam Malik semacam Abu Bakar al Asram muridnya Imam Ahmad dan yang lainnya mereka beralasan ber, memberikan ilah yang pertama wa alalu bihadhi saniyah aidon dan mereka juga memberikan ilah dengan ilah yang kedua ini Baik karena minum meskipun ada di antara mereka yang menyebutkan bahasa ilahnya adalah ilah yang pertama. Jadi ini kita sudah kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna wa fa'una wa fa'alam العلم وصلى نعم. الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الحمد لله تعالى Gracias.